Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih halaman 53 itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi qaluhu wal intifai ya'ni wa za'a aidan li intifa'i syarri anhum wad darar. Asy-syarr diddul khair wad darar diddun nafa'. agama Islam ini sudah kita lewati kemarin, datang membawa dua perkara yang besar. Pertama apa? Mendatangkan manfaat, yang kedua menghilangkan bahaya, kan itu. Ewa. Sebutan sini agama Islam ini juga datang untuk apa? Menghilangkan asyar kejelekan dari mereka dan juga menghilangkan bahaya. Asyar ditul khair. Syar itu lawan dari khair, lawan dari kebaikan, dari kejelekan. Wad darar bahaya, ditul nafa, lawan daripada manfaat. Hadi kaidatun mustaqillatun. Ini kaidah yang tersendiri. Kaidah yang tersendiri. Wahya intifa'ud darar itu menghilangkan apa? Menghilangkan perkara yang membahayakan, baik membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Nam ad-darar yuzal, la darar wala dirar. Sudah kita lewati kan? Kaidah tersendiri masuk dalam khamsu al-qawaid al-kubra, ya kan? Khamsu al-qawaid al-kubra. Naam, kita lihat di sini bal yanfid darar na barakallahu fikum sebutan sini wahya intifa'ud darar fi syari'atul islamiyah yaitu kaidahnya apa menghilangkan semua bahaya di dalam syariat Islam ad-darar fi syari'ah al-islamiyah madfu'un wa marfu'un masyaallah semua perkara yang bahayakan di dalam syariat Islam madfu' ditolak eh, ditolak di, eh, ditolak wa marfu'un dihilangkan ditolak yang menolak itu sebelum masuk Jangan namanya menghilangkan setelah masuk. Paham belum? Antum lihat bawahnya itu, al-madfu yakunu qabla nuzulih ya enggak? Madfu ditolak itu maksudnya adalah apa? Sebelum terjadinya. Sebelum datang bahaya ditolak dulu. Paham ya? Wal marfu yakunu ba'da nuzulih. Sedangkan marfu menghilangkan itu setelah apa? terjadinya bahaya. Ada sesuatu yang membahayakan dalam Islam dihilangkan. Ada sesuatu yang ingin membahayakan agama Islam ditolak. Paham belum? Bedanya. Kalau madfu ditolak itu sebelum terjadi. Tapi kalau marfu dihilangkan setelah terjadi. Gitu. Mahum salah Yusuf? Ayo kita lihat. Fasyar'u la yumkin an yukirra dararan. Syariat ini enggak mungkin menetapkan doror, menetapkan perkara-perkara yang bahaya, enggak mungkin. Bal fit doror mahma kan. Bahkan syariat ini nah menghilangkan semua bahaya bagaimanapun caranya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membuat bahaya untuk orang lain. Al-muslimu man salimal Muslimu min lisanihi Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dara darallahu bih. Barang siapa yang membuat bahaya untuk orang lain atau bahkan diri sendiri, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan bahaya kepada orang tersebut. Idan la rafi Islam. Jika demikian berarti enggak ada perkara yang membahayakan. Perkara yang na'am barakallahu fikum eh, membahayakan yang tidak bermanfaat di dalam agama Islam. Kalau ada sebelum masuk diapain? Ditolak. Setelah masuk dihilangkan. Seperti itu. Wa yatafarra'u min hadhil qa'idati furu'un katsirah. Dan tercabang dari kaidah ini cabang yang sangat banyak sekali. Minha masalan di antaranya sebagai contoh Laukana laka jarun, kalau seandainya kamu punya tetangga. Kalau seandainya kamu punya tetangga, wasara yu'dhik, tetanggamu itu ganggu kamu gitu loh. Bisautil aghani dengan suara musik. Nah, antum punya tetangga si B, si B ini kalau nyetel musik kalau sananya udah keras sekali. Salonnya dihadapkan depan pintu kita misalkan. Terganggu kan? Wal mazamir dan juga seruling, suara seruling, paham ya? Enam trompet, wal ma'azid. alat-alat musik, drum misalkan. Ya, Nah, ini bagaimana? Au kana yu'dhika atau tetanggamu ini ganggu kamu ketika jalan. Ah, ketika setiap, setiap kali kita jalan, dia lempar kulit apa? Kulit pisang gitu. Akhirnya kita kepleset, paham ya? Kalau enggak gitu bikin jebakan di tengah jalan. Ya, bikin perangkap itu ya. Akhirnya kita lewat kejeglong situ. Paham ya? Nah, terjebak di situ, jatuh di situ misalkan. Nah, au kana na barakallahu fikum na'am kurbu jidarik syajaratan yadurruka bisaqyiha. Artinya apa? Atau di dekat tembokmu itu ada pohon. Yang apa? Kalau dia nyirami pohon itu membahayakan kamu itu loh. Pakai selang gitu, pohonnya sebagian apa ke tembok kita ini. Kan taruhlah si A sama si B bertetanggaan. Si A ini yang terganggu. Si B ini punya pohon, pohonnya itu ranting-rantingnya itu ada yang masuk ke ke tembok si A. Wah, si B ini kalau nyiramin air pakai selang gitu loh. Sentorkan itu. Akhirnya airnya masuk semua ke rumah saya si A. Paham ya? Ganggu. Seperti itu. Bagaimana? Kita lihat. Fahalakal haqqu fi mutalabatihi bi raf'i Apakah kamu berhak meminta dia untuk menghilangkan gangguan tersebut? Kita lihat. Al-jawab na'am, jawabannya iya. Karena mengganggu. Antum berhak ranting katanya kalau misalkan antum mengingatkan, Pak, ranting bapak itu sudah masuk ke ruangan atau masuk ke tembok kami Pak. Mengganggu sekali kalau bapak lagi nyiramin pohon tersebut. Kita katakan, "Bapak, upayakan potong, Pak." Mau nggak mau tak potong itu biar di situ aja. Nah, antum berhak motong sendiri karena mengganggu. Paham ya? Mengganggu ambar kalau fiikum. Kita lihat, lakal haqqu fi mutalabatihi bi raf'i dzalik. Kamu berhak meminta dia untuk menghilangkan gangguan tersebut. Li'annahu la darar karena agama ini tidak ada sesuatu yang membahayakan. Hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna jarun jarah an yaghriza khashabatan. Nah, artinya apa? Au qala e, khashabatan fi jidarih. Artinya apa? Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna jarun jarah. Tidak ada yang melarang tetangga itu, nah, dan tidak ada tetangga itu yang melarang tetangganya untuk apa? Untuk na barakallahu fikum nah menyandarkan atau menanam menanam atau menyandarkan kayu awqala menyandarkan kayu di di temboknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya apa? Maksudnya itu larangan enggak ada larangan, cuman upayakan adanya musyawarah itu ya. Kalau seandainya sampai sampai sampai ada doror baru boleh dihilangkan di situ. Nah, kita lihat walihana naqul inal jar la yajuzu an yata'adda 'ala 'ala jarih bi adiyatin wala bidararin. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya bahaya itu enggak ada. Maksudnya pada asalnya agama ini benar-benar menghilangkan sesuatu yang membahayakan. Antum menyandarkan kayu ke tetangga antum pun aslinya enggak ada larangan aslinya. Cuman kalau sampai membahayakan harus dihilangkan itu loh. Paham ya? Karena membahayakan. Naam. Kita lihat sini. Walihada nakul oleh karena itu kita katakan inal jara sesungguhnya tetangga itulah ya juzu an ada enggak boleh bertindak kriminalitas kejahatan ala jari atas tetangganya bi adiyatin wala dararin dengan gangguan ataupun dengan bahaya yang diberikan enggak boleh. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wallah alam kalau yang dohir sini maknanya wala alam mungkin mencabut ya. Jadi mencabut itu menghilangkan kayu. Jadi kayu yang ditandarkan di, tetang, di tembok itu mengganggu itu Enggak ada larangan untuk kita menghilangkannya itu loh. Enggak ada larangan untuk kita mencabutnya, nah menghilangkannya kalau mengganggu. Kalaupun enggak mengganggu biasanya orang pengertian. Si B ingin nitip atau numpang nyandarkan kayunya di tembok si A. Yang ngomong kan itu. Eh, enggak bertindak sewenang-wenang disandarkan padahal nam si A membutuhkan apa? tembok tersebut untuk Nah, barakallahu fikum keperluan yang lain misalkan. Kita lihat berikutnya. Wa min nah, wa min antifa'is syarr wad darar ma yakunu adna min dzalik. Yang lebih rendah dari itu termasuk bentuk menghilangkan bahaya menghilangkan na barakallahu fikum kejelekan yang lebih rendah dari itu contohnya fa idza akala insanu basalan aw suman kalau ada orang makan basal basal itu na barakallahu fikum bawang merah masuk juga atau bawang bombay itu mirip juga ya itu bau juga atau bawang putih fa innahu la yumakkan min dukhulil masajid daf'an li adiyatih maka enggak diperbolehkan dia masuk masjid karena dalam rangka apa? Untuk menolak enam gangguannya. Apa gangguannya? Gangguannya apa? Kalau dia masuk masjidnya hancur atau bagaimana? Atau apanya gangguannya? Apanya? Baunya, raihah, baunya. Jadi larangannya bukan masalah masjidnya hancur atau bukan, tapi larangannya karena raihah baunya. Wa hadhil adiyatu rubbama tahdus ad-darar, dararan. Bisa jadi gangguan ini bisa apa? Nah, gangguan ini bisa jadi memunculkan bahaya kamalaukan atau raihah al kariyah qawiyah Sebagaimana kalau seandainya bau yang sangat menyengat tadi itu, bau yang tidak sedap tadi itu menyengat sekali baunya. Nah, di sampingnya si A ini habis habis makan bawang, bawang putih atau makan bawang merah tapi mentah. Nah, kita sebutkan mentah karena seringnya yang bau itu kalau mentah. Paham ya? Kalau matang jarang sekali ya. Nah, nah ternyata si B ini punya penyakit apa? Asma. Apa itu asma? Sesak nafas. Begitu mencium bau bawang itu ngeblak dia. Mengganggu. Ya enggak? Wah, bau bawang dia enggak kuat dia bau bawang itu. Kan ganggu kan otomatis kan ada doror di situ. Naam. Kita lihat sini. Fa innal ladzi yusalluna sawfa tusawwish naam Alaihim hadir raihah, ya kan? Bisa jadi orang yang salat, mereka orang jamaah yang salat tadi itu akan apa? Akan merasa terganggu, eh? merasa terganggu ada bisikan-bisikan di mereka mengenai bau tersebut, terganggu itu bau apa ini? Bau bawang, bau, bau jengkol atau bau pete misalkan. Hatta inna ba'dhan nas idza saffa ila janbi Naam. Ya. Man akala sawm aw awil basal qata'a salatah ya kan? Hatta kata beliau hingga sebagian manusia itu apabila sudah bersaf, ya, baris di saf itu di sampingnya, di sisinya, di sisi orang yang makan bawang putih atau makan bawang merah tadi itu langsung memutuskan solatnya. Kenapa putus salatnya? Bau, enggak kuat dia, enggak tahan. Wa dhahaba ilal janib tsani dan dia akan pergi ke sisi yang kedua yang orang lain. Idan jika demikian yumna min yumna man arada al-masadid wa fihi ra'ihatul basal aw saum. Kata beliau, jika demikian apa? Dilarang orang yang eh, dilarang orang yang hendak masuk masjid itu dilarang. Yang dia apa memiliki bau bawang merah tadi itu atau bau bawang putih. Kalau jengkol bagaimana handalah? Masuk enggak jengkol, petai itu masuk enggak? Larangannya kan bawang merah, bawang putih aja. Kalau jengkol, petai masuk enggak? Nah, ewa. Kalau menimbulkan bau, masuk. Intinya sesuatu yang menimbulkan bau di situ. Nah, mengganggu. Kita lihat kata beliau, hatta innahu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yukhrijunahum minal masjid ilal baqi' wa yub'idunahum li'alla yata'addan nas bi ra'ihatihi masyaallah. Sampai-sampai dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang itu mengeluarkan orang yang hendak masuk masjid yang dia apa? Yang orang tersebut apa? Makan basol atau makan bawang putih tadi itu dikeluarkan ke mana? Ke baki. Baki itu makam para sahabat, kuburan. Nah, letaknya jadi ya dekat Masjid Nabawian itu. Nah, kuburan baki Aruf. Nah, yub'idunahu mereka menjauhkan orang tersebut li ala yata'addan nas bi agar manusia tidak merasa terganggu dengan apa baunya karena datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar itu apa innal malaika tata'adza kama yata'adza bihi banu adam artinya apa sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu sebagaimana banu adam merasa terganggu dengannya paham maksudnya nah barakallahu fikum seperti itu Satu lagi ya. Berikutnya lau jama'aka al-makan ma'unasin yashrabuna dukhan. Kalau seandainya kamu berada di satu tempat, berkumpul satu tempat bersama orang-orang yang mereka itu nam merokok, yashrabuna dukhan bukan minum rokok bukan, tapi maksudnya apa? Maksudnya itu merokok. Dukhan itu kan aslinya asap. Ya enggak? Kalau antum artikan bersama orang-orang yang mereka minum asap. Karena setelah dohir kan dinamakan yashrabuna dukhan, orang ketika merokok itu asapnya kemana coba? Kan seakan-akan di apa? Diminum, keluar hidungan itu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi diistilahkan yashrabuna dukhan. Kalau seandainya kamu berkumpul di suatu tempat bersama orang-orang yang mereka itu merokok, waduhon ma'rufun anahu haram. Rokok sudah dikenal haram hukumnya. Wa ma'rufun anhu darun. Dan juga dikenal bahwasanya rokok itu bahaya. Naam, wa wa pun dan bisa mencekik, bisa merusak, mencekik, membahayakan dikasih menas untuk kebanyakan manusia. Sampai-sampai di bungkus rokok ada tulisannya apa? Rokok apa? Membunuhmu. Kalau dulu mungkin menyebabkan kanker atau semisal sekarang dah lebih bisa dikatakan lebih terang-terang rokok membunuhmu. Itu pun masih ngeyel orang-orang. Harganya naik pun masih beli juga. Allah musta'an. Padahal sudah ditulis rokok membunuhmu. Nah, kita lihat di sini. Wa arada ahaduhum an yashrabahu fi hadzal makan. Nah, dan salah satu di antara mereka ingin apa? Ingin mengkonsumsi rokok tersebut di tempat ini. Fa inna syar'a yanhahu an dzalik wa yamna'uh. Karena maka sungguhnya syariat itu melarangnya dan juga menghalang-halanginya. Walanal haqqu fi an namna'ahu walau bil quwwah idza kunna nastati' dzalik. Penting ini ya. Kita berhak untuk melarangnya dengan kekuatan kalau kita mampu. Contohnya dia anak kecil, Anak kecil kita besar kan, di situ dia ngerokok anak kecil. Eh, maaf kalau bisa ngerokoknya jangan di sini. Kan mampu kita larang, dia pergi. Jadi kalau dia itu banyak orang di situ, misalkan orang besar-besar semuanya, bertato atau misalkan orang-orang intinya orang nakal lah, preman-preman lah. Antum sendirian di situ berzubah. Antum melarang, mungkin nanti akan menimbulkan apa misalkan mafsadah yang lebih besar misalkan. Di situ antum lebih baik yang menghindar. Jangan duduk di situ nyari tempat lain itu loh. Paham ya? Nah, kalau film, Tapi kalau orangnya kelihatannya bagus, ke kita nasihati, maaf Pak, kalau bisa ngerokoknya jangan sini Pak. Eh, di sini mengganggu suasana misalkan. Kami ya? dengan bahasa yang halus lah. Eh, dengan bahasa yang halus, maaf Pak, kami punya eh, punya riwayat nggak suka mencium bau rokok. Kita sudah selesai. Nanti dia pergi pelan-pelan. Tapi kalau antum dengan cara yang keras ya mungkin malah kalah di situ kan itu. Nah, jadi dengan cara yang halus. Illa idza kana makan lahu fa innana nughadiruh ya kan? Kecuali ke tempat punya dia, tempatnya tempat dia maka kita yang pergi jangan malah ngusir dia gitu loh. Paham belum? Nah, tempatnya tempat dia. Misalkan antum <laughs> barakallahu fikum lagi belanja, ha? di rumah makan lah taruhlah, rumah makan Padang lah, antum belanja di situ. Paham ya? Belanja di situ kemudian situ pada ngerokok semuanya, penjual yang ngerokok, ngerokok semua kemudian bilang, "Pak, maaf Pak, kalau ngerokok jangan di sini Pak." Misalkan. Antum yang diusir nanti. Karena antum mau beli makanan malah antum ngusir dia, tempat dia antum yang pergi caranya, menghindar gitu loh. Seperti itu. Karena tempat dia. Li'anna fi syurbi fi syurbihi dararan diniyan wa badaniyan. Karena di dalam mengkonsumsi rokok tersebut ada bahaya untuk agama dan badannya. Diniyan li'annahu sayuqi'una fi maksiatin. Setelah agama karena akan menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Li'anna hadiral maksiyah kal 'asi. Dikarenakan orang yang menghadiri tempat kemaksiatan, menghadiri kemaksiatan itu seperti orang yang berbuat kemaksiatan. Paham Jadi hadirnya antum di situ nggak bisa mengingkari. Nah, barakallahu fikum di tempat tersebut itu seakan-akan antum juga berbuat kemaksiatan. Paham ya? Lebih baik kalau kita menghindar kalau itu tempat mereka. Karena qala ta'ala waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Dan sungguh telah diturunkan atas kalian Alkitab yaitu penafsirannya penjelasannya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari diolok-olok diajak jangan kalian duduk bersama mereka gitu loh kalau nggak bisa ngingkari ya nih jangan duduk bersama mereka sampai mereka mau bicara dengan pembicaraan yang lain nggak ngolok-ngolok ayat nggak mengolok-olok Al-Qur'an innakum idan mislum kalau kalian nggak mau pergi berarti kalian seperti mereka gitu loh faham belum jadi tadi rinciannya kalau itu tempatnya tempat mereka antum yang pindah. Kalau tempatnya tempat umum dan memungkinkan antum nasihati dengan cara yang baik tadi lakukan. Paham ya? Tapi kalau nggak memungkinkan antum juga yang pindah. Seperti itu lebih enak. Nah, darar al-badani zahir. Bahaya yang berkaitan masalah badan dohir sekali. Terkadang bikin apa? Kanker tenggorokan, kemudian gagal ginjal atau yang semisalnya. Nah, katsirun nas nas khaniq min ad-dukhan shadi shadidan wa yatadarrar Kebanyakan manusia mereka merasa tercekik dan sakit disebabkan karena apa? Disebabkan karena rokok. Dengan apa? Dengan penyakit yang sangat dahsyat dan juga berbahaya. Faham maksudnya ya? Nah, bahkan sampai meninggal dunia kan paru-parunya berusak. Paru-parunya itu rampal, hitam semua itu ya. Dan disebabkan karena asap-asap yang dia seduh dari itu, yang dia hirup dari itu. Wala'iyadzubillah. Nah, Allah musta'an. Jadi Kesimpulannya barakallahu fikum, agama Islam ini datang membawa dua perkara yang sangat besar. Apa tadi? Nah, barakallahu fikum jalbul manafi', nah barakallahu fikum badaful madar, mendatangkan manfaat dan menghilangkan semua perkara yang membahayakan. sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.